Pak Ustadz bagaimana caranya supaya saya bisa ikhlas dan sabar karena ditinggal anak meninggal saat usia 4 tahun dan sudah hampir 4 tahun dia pergi tapi sampai saat ini perasaan saya masih sedih dan selalu merindukannya. Apa saya kurang ikhlas? Nabi punya anak namanya Ibrahim, meninggal umur 18 bulan, menetes air mata Nabi, menangis Nabi. Makamnya di Ma'la, samping makam Nabi arah ke kiblat samping Masjid Nabawi sebelah kiri. Amatardo ya Rasulullah. Apakah kau tak ridho anakmu meninggal ya Rasulullah? Kata Nabi aku ridho. Kalau kau ridho kenapa kau menangis? Air mata kasih sayang. Makanya kalau sekedar menangis jangan larang. Kalau ada ibu-ibu menangis, kata Nabi, dahunna, biarkan mereka Umar, biarkan mereka menangis. Yang tak boleh itu meratap. Meratap itu, oh Allah. Selama lidah tak bergerak, selama tangan tak bergerak, hanya tetesan air mata boleh. Tapi kalau sudah mulut bergerak, mengapalah anakku, kenapa tak anak dia? Lalu kemudian laisa minna man darabal khudud wa syaqal juyub. Bukan umat Muhammad SAW siapa yang memukul-mukul pipi, menarik-narik rambut. Itu tak boleh. Tahan tangan, tahan lidah. Ini yang pertama. Yang kedua, Tak ada yang bisa menenangkan hati ini selain zikir dan baca Quran. Asal teringat kepada anak buah hati melayan jiwa itu, buka Quran. Hatamkan Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah. Buka. Quran digital baca. Asal terasa rindu, ingat bayangannya, segala macam, ingat Quran. Yang kedua banyak sedekah. Sedekah ke masjid. Saya mengenal almarhumah emak sudah setahun empat bulan orang tua sampai hari ini untuk menghilangkan itu tetap tak pernah lupa baca Al-Fatihah. Asal ingat untuk almarhumah Al-Fatihah. Begitu juga kirim Al-Fatihah, baca Quran, malam Jumat surah Al-Kahfi, tiap malam baca Yasin untuk menghilangkan itu semua. Tak ada tempat kecuali minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada yang lebih sayang kepada dia daripada kita. Mana yang lebih sayang kepada anak kita itu? Kita atau Allah? Allah. Itu barang pinjaman, diambilnya. Kenapa kita marah? Inna lillahi wa inna ilaihi itu punya dia. Ketika diambil, kenapa kita marah? Ini mimbar ini bukan punya saya. Ini mikrofon ini bukan punya saya. Ketika diambil marah saya. Berarti saya gila. Ini bukan punya saya. Kecuali ini saya bawa dari rumah. Bukan punya kita. Maka yakinkan bahwa ada yang lebih sayang daripada aku. Yang keempat, berpisahnya hanya sekejap. Nah. Nanti ketika anak ibu ini disuruh Allah masuk ke dalam surga, apa kata anak itu? Ya Allah, aku hanya mau masuk ke surga dengan yang pernah melahirkan dan membesarkan aku. Disitulah ibu mendapatkan syafaat anak. Syafaat Nabi ada, syafaat malaikat ada, syafaat Quran ada, syafaat penghafal Quran ada, syafaat ulama ada. Ada syafaat anak kecil ditariknya ujung kain jubah ibu masuk ke dalam surga bersama dia. Anak kecil itu di dalam surga membawa nampan-nampan tempat air minum menuangkannya lu'lu'il maknun mereka itu seperti permata berkilau cahaya terbang ke sana kemari dia menjadi pelayan-pelayan surga karena mereka tak ada dosanya sama sekali yang kelima ada yang lebih tinggi daripada amal soleh zakat puasa impak wakaf haji mabrur dan jihad apa itu yang paling tinggi ridho orang yang sudah masuk surga itu ditanya Allah kalian sudah dapat semua kenikmatan surga apa yang belum ada satu ya Allah. Apa itu? Ridhaka. Kata Allah, yang dapat ridhoku cuma satu. Siapa dia? Orang yang ridho menerima ujianku. Ibu ridho menerima ujian ini, sabar ibu, maka ibu adalah orang yang masuk ke surga bersama anak itu. Mudah-mudahan kita semua sabar menerima ujian Allah Subhanahu